huruf kolom tiga inna nasoba rafa'u inna sesungguhnya anna sesungguhnya inna sesungguhnya anna sesungguhnya ka'anna seakan-akan sakina akan tetapi la'ala semoga supaya laita andaikan